Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, habibakumullah jami'an. Sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala syarah terhadap permasal dua permasalahan Naam itu permasalahan yang ke-11 dan yang ke-12 dari permasalahan-permasalahan ritual-ritual perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu bahwasannya mereka menolak Nah, barakallahu fikum kias yang sahih atau mereka mengingkari kias yang sahih dan bahkan mereka menyandarkan Nama atau sandaran mereka kepada kias yang fasid, kias yang rusak. Sebagaimana sudah kita jelaskan sedikit. Nah, barakallahu fikum penjelasan secara globalnya bahwasanya kias yang rusak itu adalah kias nah barakallahu fikum yang tidak sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kias yang bersumber dari nah barakallahu fikum pemikiran-pemikiran sesat yang berupaya untuk menguatkan kesesatan mereka. Dan pertama kali yang bikin kias yang fasid adalah iblis laknatullah alaihi Nah, awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin kias yang fasid adalah iblis la'natullah alaih. Sebagaimana dinukilkan kalam tersebut nam oleh al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala dalam kitab beliau al muzakirah. Nam. Yaitu ketika iblis la'natullah alaih diperintahkan oleh Allah taala untuk sujud, dia mengatakan apa? Qala Nah mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Aku itu lebih bagus daripada Nabi Adam. Nam. Nah, eh, aku lebih bagus daripada Adam. Eh, engkau menciptakan diriku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Ini anggapan. Eh, anggapan iblis itu benar tuh. Dalam artian menurut iblis itu benar. Tapi itu adalah kekeliruan. Dia menganggap atau iblis laknatullah alih menganggap bahwasanya enam api itu lebih bagus daripada tanah. Padahal enam fenomena yang terjadi yang kita saksikan bahwasanya tanah itu lebih bagus daripada api. Api itu biasanya memiliki sifat membakar, merusak. Tapi kalau tanah memiliki sifat apa? menumbuhkan barakallahu fikum seperti itu. Nah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan yang semisalnya, menumbuhkan biji-bijian dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sini qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala Kadzalika al musyrikuna qasu hadzal qiyasa. Demikian juga orang-orang musyrikun mereka mengkiaskan kias ini, kias fasid, lamma kadzdzabur rusula, ketika mereka mendustakan para rasul. Qalu, mereka mengatakan in antum illa basyarun mithluna ini. Ya, tidaklah kalian itu melainkan manusia biasa seperti kita. Jadi Nah, barakallahu fikum orang-orang kufar ini, orang musyrikun, mereka menyamakan para nabi dan para rasul itu sama dengan mereka. Nah, ya benar memang manusia biasa, tapi mereka diberi kelebihan. Para anbiya ul mursalin diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu kepada mereka, diberikan kitab, Nah barakallahu fikum, kitab suci kepada mereka. Nah barakallahu fikum. Kata beliau di sini istadallu bi bashariyatihim. Nah, mereka berdalilkan dengan kemanusiaan mereka. Nah, ala adam sihhati risalatihim, untuk tidak dibenarkannya apa? risalah para rasul tersebut. Li'anna risalah ta'ala tasihu fil bashar bizamihim. Karena menurut sangkaan mereka bahwasanya yang merisalah, enam utusan itu, nah barakallahu fikum tidak dibenarkan terjadi atau diberikan kepada manusia. Nah, wahada kiasun batil ini kias yang rusak yang batil. Li'annahu kiasun ma'al farid dikarenakan ini kias yang menyelisih Kias yang bersamaan dengan penyelisihan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jelas berseberangan ya jelas berseberangan karena anggapan yang keliru tadi menganggap bahwasannya na'am risalah atau kerasulan itu tidak dibenarkan ada pada manusia. Nah, barakallahu fikum. Padahal yang sama-sama manusia, cuma para nabi dan para rasul mereka diberikan kelebihan tersendiri. Diberikan kelebihan tersendiri. Naam. Ayo barakallahu fikum seperti itu. Ayo, apa kata dari sini? Li'anna ar-rusula faddalahumullahu ala ghairihim. Dikarenakan para rasul, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada mereka atas yang lainnya. Nah, sehingga di sana ada yang dari kalangan Rasul yang ulul azm. Eh? Allah Taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azm dari kalangan para rasul. Wala tasta'jil lahum dan jangan tergesa-gesa terhadap mereka. Nah, barakallahu fikum. Nah, ulul azm dari kalangan rasul. Eh, jadi di antara para rasul itu sendiri ada yang diberikan keutamaan tersendiri di antaranya ulul azmi ini. Eh, siapa ulul azmi itu? Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Nah, itu. Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh Salam, Nah, barakallahu fikum. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Naam, itu semuanya ulul azm diberikan keutamaan. Na'am barakallahu fikum. Apa kata beliau sini? Li'an rusula faddalahumullahu ala ghairihim. Dikarenakan para rasul Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Naam, mereka semuanya atas yang lainnya. Jadi diberikan keutamaan tersendiri. Wastafahum makhtarahum dan kemudian Allah taala memilih mereka dan juga memberikan nah barakallahu fikum memilih mereka. Istafa maknanya ikhtara sama ya. Nah barakallahu fikum. Wa wa subhanahu wa ta'ala bihalim. Padahal dia Eh? Nah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih tahu tentang keadaan mereka wasalahihim salah dan juga keberhakan atau kelayakan mereka untuk mendapatkan enam risalah eh, diutus menjadi rasul. Allah taala lebih tahu. Allah yastafi minal malaikati rusulan. Allah Subhanahu wa taala telah memilih atau Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan para malaikat utusan-utusan wa minan nas dan dari kalangan manusia. Karena para malaikat juga rasul ya. Manusia juga ada rasul. Nah, namun rasul yang diutus Nah, pertama kali di muka bumi ini atau ke muka bumi ini adalah Nuh alaihissalam. Nah, anta awal rasulun ila ahli ard. Nah, kamu adalah apa? Ya Nuh, wahai Nuh, kamu adalah apa? Kamu adalah rasul yang pertama kali diutus di penduduk bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan para malaikat juga rasul tapi penduduk langit. Nah, sebagaimana Allah Taala berfirman, Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Zat yang telah syahidnya mana syahidnya? Syahidnya adalah ja'ilil malaikati rusulan, yaitu zat yang telah menjadikan para malaikat itu utusan-utusan. Namun utusan yang Allah Taala utus ke muka bumi ini yang pertama kali adalah Nuh salam. Awal nam awal rusulin atau awal rusulin ila ahli ard. Nah, barakallahu fikum atau awal rusulin ila ahli ard. Rasul yang pertama kali. Nah, barakallahu fikum yang diutus kepada penduduk bumi ini. Apa kata atau firman Allah Subhanahu wa taala sini, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan para malaikat itu utusan-utusan dan dari kalangan manusia. Innallaha samiun basir. Sungguhnya Allah Taala zat yang mendengar dan melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan yaitu zat yang telah apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Walihada lama qalu rasulihim oleh karena ini ketika mereka berbicara nam eh, kepada Rasul Rasul mereka in antum illa basyarum misluna Maha tidaklah kalian melainkan manusia biasa seperti kita. Turiduna antasudduna. Yang kalian itu ingin menghalang-halangi kami amma kana ya'budu abauna, menghalang-halangi kami dari apa yang dulu bapak-bapak kami menyembah. Fa'tuna bisultan mubin, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata Qalat lahum rusuluhum. Kemudian para rasul mereka pun berkata, "Innahnu illa basharun mislukum." Nah, benar. Nah, tidaklah kami melainkan manusia biasa seperti kalian, walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada siapa atau kepada orang yang Allah taala kehendaki dari kalangan hambanya. Benar bahwasanya Naam, para rasul itu manusia biasa benar cuman Allah taala berikan keutamaan dan karunia tersendiri berupa kenabian dan juga kerasulan. Naam. Takul Rasul kemudian nah barakallahu fikum takulu Rasul para Rasul pun mengatakan Allahu faddalana bi annahum manna alaina wa ikhtarana lirisalah. Allah Subhanahu wa taala nah telah memberikan keutamaan kepada kita atau kepada kami bahwasannya yaitu dengan dengan bahwasannya Allah taala memberikan karunia kepada kita atau kepada kami wa ikhtarana dan Allah taala memilih kami yang risalah untuk diberikan risalah. Nah, hukum kiyasun ma'al farik. Maka kiasnya kalian adalah kias yang nah, beriringan dengan apa farik. Itu kias yang berseberangan atau bertolak belakangan. Nah, bertolak belakang dalam artian nah kalau fikum kias tersebut bukan kias yang sahih tapi ma'al farik. Nah, kiasnya itu kias yang diiringi dengan apa? perbedaan gitu loh. Beda. Sama-sama manusia tapi kan ada bedanya situ. Nah, Li'anil bashara la yastamun, dikarenakan manusia itu apa? Tidak sama. Jadi ketika kalian mengiaskan itu dikiaskan dengan nam dengan dengan para rasul dan para anbiya jelas beda. Karena manusia itu berbeda-beda ya, nggak sama. Ada manusia ada dari kalangan selain rasul, itu ada ada yang apa? Ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas, itu macam-macam. Nah, li'anil bashara la yastawun wa laysu 'ala haddin sawa dan mereka itu para manusia tadi atau manusia nah tidak tidak berada di atas apa? posisi yang sama atau tidak berada di atas batasnya yang sama, berbeda-beda. Nah, barakallahu fikum manusia itu berbeda-beda ya. Ayawana minhumul mu'minu wa minhumul kafir. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Yang beriman sendiri ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if." Orang yang beriman yang kuat imannya itu lebih bagus dan lebih Allah telah cintai daripada orang yang beriman nam tapi imannya lemah. Nah, seperti itu. Apa kata beliau di sini? Barakallahu fikum. Minhumul mu'minu wa minhumul kafir. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Wa minhumur rusulu wal ulama was salihun. Di antara mereka ada yang Enam para rasul, ada juga yang para ulama, ada juga orang saleh. Wa minhumul juhal wal kufarul fusaq. Di antara manusia tersebut ada juga orang-orang bodoh, orang kafir, orang orang fasik. Fal basyaru yatafawatun. Maka manusia itu bertingkat-tingkat. Fahunaka farikun, maka di sana ada perbedaan. Nah, ada pembeda. Wal qiyasu ma'al farik yakunu batilan. Dan qiyas beriringan dengan sesuatu yang berbeda. Nah, barakallahu fikum maka jadi batal kiasan tersebut. Li'anna hadza min qawadihil qiyas. Ini termasuk celaan-celaan Nah, barakallahu fikum atau jeleknya kias endal usuliyin menurut apa? Menurut ahli usul. Jadi kalau kias itu harus terpenuhi padanya pada asalnya ya ya. Nah, terpenuhi empat perkara, yaitu adanya asal, itu sumbernya untuk yang dikiaskan nanti, adanya far cabang, kemudian adanya illah sebab, kemudian adanya hukum, barulah muncul hukum. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, nah sekarang kalau tidak ada kesamaan di sini, Eh, cuman disamakan sama-sama manusia tapi kan ada bedanya gitu loh. Nam, Ayo wabar kalau fikum. Tapi kalau misalkan nam khamr atau nabit, nabit yang endapan kurma atau endapan anggur itu kalau melebihi tiga hari itu bisa membahayakan memabukkan itu kalau kita kiaskan dengan khamr tepat. Karena apa? Karena ada asalnya itu khamr, ada faranya itu nabit, kemudian ada ilahnya sebabnya kenapa kok jadi haram? Karena iskar memabukkan. Nah, ini Enggak ada bedanya. Yang, yang jelas sama kullu muskirin haram, setiap mabukan adalah haram, baik bentuknya tablet, kapsul yang diseduh, yang disedot atau yang dihirup atau yang dimakan, semua yang mabukan adalah haram. Nah, seperti itu. Li'an hadza min qawaidil qiyasi 'inda al-usuliyyin. Sudah kita baca tadi ya. Naam. Berikutnya, bal qiyas sahih bahkan qiyas yang benar yak tadi mengharuskan an yakuna rasul atau an yakuna rasulu ilal bashari basharan mislahum. Ini Bahkan kias yang benar adalah mengharuskan bahwasanya enam rasul itu atau yang diutus kepada manusia itu adalah manusia biasa seperti mereka. Min ajli an yubayyana lahum dalam rangka untuk menjelaskan untuk mereka. Sama-sama manusia biasa tapi diberikan keutamaan tersendiri, gitu loh. Nah, kalau Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Qul law kana fil ardi malaikatun." Katakanlah, dan kalau seandainya di muka bumi ini ada para malaikat yang syuna, yang para malaikat tersebut berjalan di muka bumi ini mutmainnina Naam, dalam keadaan mereka berjalan dengan tenang, nazzalna. Ya, nazzalna. Naam. Kata beliau ini, nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Niscaya kami akan turunkan kepada mereka dari langit. Naam, barakallahu fikum. Naam, malaikat-malaikat sebagai utusan. Farrasulu ayat yakunu min jinsil mursal ilaihim. Maka utusan Allah Ta'ala itu apa? Naam, terwujudkan atau terjadi atau ada sesuai dengan jenis yang diutus pada mereka. Sekarang di muka bumi ini manusia bukan manusia, sehingga diutus juga sejenis dengan manusia. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Min ajli tablighir risalah Nah, dalam rangka untuk apa? Untuk menyampaikan risalah. Jin bagaimana? Jin bukan manusia. Kita katakan jin bukan manusia, tapi sama-sama terbebani oleh syariat itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku kata Allah Taala. Sehingga jin dan manusia satu rangkaian dalam artian sama-sama terbebani oleh syariat. Nah. Kemudian apa kata beliau di sini? Farasul yakunu min jinsil mursal ilaihim min ajli tabligh risalah dalam rangka menyampaikan risalah. Wal hikmatu dan tujuan atau hikmah taqdadi mengharuskan ayyakuna rasul rasulul bashari minal bashar. Nah, maka hikmah tujuan diciptakannya rasul atau utusan tersebut nah adalah apa? Eh, utusan dari kalangan manusia, nam eh, barakallahu fikum dari kalangan manusia juga. Jadi ya, yang diutus dari manusia dalam artian diutus kepada manusia itu dari kalangan manusia juga yang semisalnya. Walau kana alladziina ya'ishuna 'ala wajhi al kalau seandainya yang hidup yang diutus ke muka bumi itu adalah para malaikat, la arsala ilaihim min jinsihim malakan. Nah, ya kan? Kalau seandainya di muka bumi ini penduduknya adalah para malaikat, niscaya Allah Taala akan utus kepada penduduk bumi itu dari yang sejenis mereka yaitu malaikat juga. Tapi sekarang di muka bumi ini ada malaikat enggak? Dalam artian penduduknya malaikat gitu. Kan enggak. Penduduknya kan mayoritas dan itu adalah apa? Na'am barakallahu fikum memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah manusia. Nah, adapun jin diikutkan kenapa? Karena diikutkan dalam rangka apa? Na'am tadi itu. Eh, sama-sama eh, terbebani oleh syariat tadi. Barakallahu fikum. Na'am, seperti itu. Sehingga tepatnya Allah taala mengutus Na'am barakallahu fikum rasulnya ke muka bumi ini Na'am barakallahu fikum dalam bentuk apa? Manusia. Karena penduduk bumi juga manusia seperti itu. Kalau seandainya penduduk bumi ini adalah malaikat, niscaya Allah taala akan utus Na'am malaikat sebagai utusan di muka bumi ini yang semisalnya. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya باذنillah jalla wa ala.